Ayol ikhwah, azinallahu iyakum, para pendengar sahabat hang dimanapun antum berada. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT di kesempatan pagi hari ini yaitu di edisi 6 Jumat Isani 1432 Hijriah dan bertepatan pada tanggal eh, 10 Mei 2011 Masehi. Ya, kita kembali di program Muslim Channel di mana setiap Hari Selasa kita akan mendengarkan kajian ilmiah bersama Ustadz Abdul dan Alhamdulillah kita sudah terhubung beli, bersama beliau. Kita akan sapa Ustadz yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ustadz. Ya, Ustadz untuk pagi hari ini masih akan meluruskan. Eh, pembahasan dari adawatu syaitan di insan fil Quran Karim insyaallah Ustaz ya. Nah, insyaallah. Iya. Iya, mari kita simak bersama bahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul kepada Ustaz Abdul.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 benar menunjukkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sahih yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan semua ini kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal ya iman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke dalam agama di dalam ketaatan kepadanya dan berlepas diri daripada kesyirikan, khurafat dan yang lainnya yang semua tadi itu adalah bisa memalingkan kepada Islam yang hakiki. Tatkala seorang manusia melupakan Al-Quran dan Sunnah, seorang manusia tidak lagi memperhatikan agamanya yang datang kepadanya dan yang lainnya, kemudian mendekati kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat dan yang lainnya, maka ini dia telah menjauhkan dirinya dan keluarganya dan masyarakatnya dari Islam yang sebenar-benarnya. Ikhwatal iman, pendengar Hang FM yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan antum semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas kembali ya pembahasan kita yaitu ada waktu syaitan lil insan fil Qur'anil Karim. Permusuhan syaitan terhadap manusia yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan insya Allah pada hari ini kita akan menjelaskan poin yang ke-15 di antara langkah syaitan ataupun cara-cara syaitan di dalam menggelincirkan manusia, menggelincirkan anak Adam ya kepada pelukan kesesatannya. Maka dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahasnya yaitu Asyaitan yu'animu syukhra wal kuhan di mana syaitan mengajari ya sihir dan perdukunan. Jadi ya, syaitan di dalam langkah-langkah dia untuk menyesatkan orang-orang yang beriman, menyesatkan mereka manusia maka dengan cara mengajarkan sihir dan dukun kepada manusia yang tujuannya adalah untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Setan ya dengan langkah-langkahnya untuk menyesatkan manusia yang lebih banyak. Ya, tentunya dia menginginkan lebih banyak untuk manusia jatuh ke dalam perangkapnya. Maka setan mengajarkan beberapa ilmunya, mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantara kesyirikan dan perantara perdukunan. Yang kedua-duanya ini jelas adalah perkara kufur kesyirikan dan perdukunan, kelenik dan sebagainya, ini perkara kufur yang manusia mudah sekali kufur dengannya dan inilah tingkat ya yang diinginkan oleh syaitan terhadap manusia. Jadi manusia apabila sudah tingkat pada tingkat kekufuran, walaupun kekufuran banyak ragamnya, di antaranya syirik, di antaranya sihir dan perdukunan, maka setan adalah sangat gembira dan senang dengan perkara ini dan tidak sedikit daripada mereka manusia yang tertipu dan terjerat dengan pemahaman-pemahaman sesatnya syaitan. Maka ihwatal ya iman yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan coba membahas kedua jenis kekufuran ini, yaitu yang pertama adalah as-sahir, ya para tukang sihir, yang kedua adalah al-kahin, yaitu para dukun. Kenapa mesti setan menggunakan trik ini diantaranya? Maka ihwatal iman yang terkait Allah Subhanahu wa taala, karena setan tentunya mengetahui dampak sihir terhadap manusia dan kemampuannya sihir di dalam memecah belah umat, mencerai berikan kesatuan dan bisa ya memporak-porandakan hubungan rumah tangga yang harmonis bisa memisahkan antara anak dengan bapaknya, bisa memisahkan antara istri dengan suaminya, bisa memfitnah antara satu dengan yang lainnya, dan akhirnya terjadilah kekacauan-kekacauan dan kekuburan-kekuburan berikutnya. Maka dengan ini, setan memandang ini adalah langkah yang jitu, langkah yang terbaik, langkah yang sangat pintas bahkan, untuk membolak-balikan manusia ke dalam kesesatan ya, dan dia tidak merasakannya kalau dia dalam sedang diperdaya oleh syaitan la'atullah alaih. Maka iman yang dari Allah Subhanahu wa taala ya. syaitan mengajari ilmu sihir kepada beberapa manusia yang manusia itu tentunya adalah manusia yang tidak beriman ya. Atau manusia yang penuh dengan hawa nafsunya karena dia mau dibujuk oleh syaitan untuk melakukan hal itu maka tatkala itu bisa jadi mereka menjadi kafir, menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hal ini ulama bagi sihir ada yang hukumnya sampai ke derajat syirik, artinya dia kufur sama kufur, yaitu apa namanya? yang sihirnya itu adalah menggunakan wasit syaitin. Jadi ulama diantaranya membagi hukum sihir yang pertama adalah syirkun wahwal awal liyakunu biwasatu syayatin yaitu dia adalah yang menggunakan wasilah syaitan yang dia bisa mendekatkan manusia dan menjauhkan manusia ya dengan wasilah syaitan tadi maka seorang penyihir mampu melakukannya maka ini bisa derajatnya kepada kesyirikan ada yang kedua adalah hukumnya permusuhan aduan ya hukumnya tercela, haram, ya, aduan, permusuhan. Dan kita dilarang untuk itu, yaitu sihir-sihir yang tidak melalui syaitan tapi seperti ya apa namanya sihir-sihir adu domba, sihir-sihir memberikan sugesti tapi bisa porak porandakan umat dan yang lainnya yang jelas tidak menggunakan wasilah syaitan maka ini hukumnya adalah tidak dikuburkan ya tidak dikafirkan namun hukum keduanya Ya kalau kalau pemerintah menghukumi atau pemerintah Islam tentunya tatkala dia menghukumi membunuh seorang penyihir yang kesyirikan jelas dia dibunuh karena kesyirikannya, kekupurannya Namun apabila seorang tadi karena permusuhan saja kesihirannya tidak menggunakan wasilah syaitan, ya maka dia dibunuh karena agar tidak lagi orang-orang mengikuti langkahnya sebagai bentuk antisipasi kejelekan sebelum terjadi. Dan semuanya ya penyihir tadi baik yang syirik ataupun yang tidak syirik, maka tatkala dia diberikan nasihat kemudian dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Iwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan bahwa Langkah setan diantaranya ada yang setan inginkan bahkan lebih cepat dari langkah-langkah yang lainnya untuk mudah memperandakan manusia di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan sihir tadi. Dan kita bisa lihat ya tentang sihir ini dalam Al-Qur'an disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah dalam ayat yang 102. Pada ayat yang ke-102 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman واتبعوا ما تتلى شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن شياطين كفروا يؤلمون الناس السخر وما أنزل على الملاكين ببابيل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا أنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس, المش... ولبئس ما شروا به أنفسهم Laukanu ya ya'lamun. Dalam ayat yang lumayan panjang, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang syihir ini dalam ayat ini. Jadi Allah mengatakan dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman.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 Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka dan barang siapa membeli ya ataupun menggunakan ya sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat dan sungguh sangat buruklah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu ya. maka iwatal iman yang menurut Allah Subhanahu wa taala maka dalam ini menegaskan bahwa sihir telah lama disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disinggungnya di sini bukanlah perkara yang baik tentang sihir, tetapi sihir adalah hukumnya madmumah, tercela, wa mal'un dan terlaknat. Di mana kita sihir tentang ayat ini bahwa mereka orang-orang ya mengikuti langkah-langkah setan di dalam ya beragama di dalam mencari-cari sesuatu yang diinginkan dari dirinya sebagaimana setan ya mencari hal itu pada pada saat kerajaan Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam dan di antara mereka memberikan syubhat juga bahwa sihir ini boleh digunakan sebagaimana Sulaiman menggunakan sihir. Dia menyangka bahwa Nabi Sulaiman adalah penuh dengan sihir. Tapi lihatlah dalam ayat ini tegas Allah mengatakan tidaklah Sulaiman yang berbuatnya dan Sulaiman tidaklah kafir. Ya. Tapi mereka lah setan-setan itulah yang kafir, setan-setan itulah yang menipu kita, menipu kalian wahai kaum muslimin, wahai manusia. Ya. Kemudian setan itulah yang mengajarkan kepada manusia tentang ya sihir tadi, ya. Adapun dengan dua malaikat, dua malaikat diturunkan ke bumi yaitu Harut dan Marut, tidaklah mereka itu ya mengajarkan sihir hakikatnya kecuali itu sebagai cobaan. Tatkala mereka mengatakan, ya, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Ya. Jadi tatkala Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia, tapi sebelumnya dia telah mengatakan kepada manusia, "Annama nahnu fitnatun." Sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan bagimu, fitnah bagimu. Ya. kala manusia mempelajarinya, maka dia akan menggunakannya kepada hal-hal yang haram. Atau dia mempelajarinya, maka dia pasti akan mengamalkan ilmu itu. Dan sihir dan ilmunya adalah tercela. Ya, jadi rangkaian ritual sihir tercela dan tidak boleh dipelajari. Ya, wasilah yang menunjukkan kepada wasilah kubur, maka hukumnya haram dipelajari, tidak boleh. Maka ikhwatal iman yang menurut Allah Subhanahu wa jauhilah kesyirika, uh, karena sihir adalah perkara yang besar, yaitu dosanya besar. Maka watal iman yang di Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang keadaan orang-orang terdahulu, yaitu seperti orang-orang Yahudi dan bahwasanya ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam mendatangi mereka untuk membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, maka mereka pun meninggalkannya dan tidak mengikuti ataupun tidak mau ya mengamalkannya. Sebaliknya iman, mereka justru mengikuti apa yang telah dibacakan oleh para setan kepada ajaran mereka dan mereka mengatakan tentang Sulaiman tadi. Ya. Mengatakan mengikuti Sulaiman padahal yang benar bahwa dalam Al-Qur'an bahwa mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan pada zaman Sulaiman, bukan oleh Sulaimannya. Ya. Maka hal itu, ya, pada saat ya, Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka para setan mengeluarkan apa yang pernah ditulis ya, oleh seorang, ya disebut namanya Asif, yaitu seorang hamba Allah yang soleh pada Nabi Sulaiman dari bawah singgah sana Sulaiman dan menulis dari setiap dua barisnya adalah ilmu sihir dan kekupuran. Lalu mereka berkata, inilah yang pernah dilakukan oleh Sulaiman, padahal bukan. Ya. Yang menulis adalah asib Lalu mereka mengajari manusia ilmu sihir dan juga mengajari mereka ilmu sihir yang telah diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut dan ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus ujian bagi mereka juga bagi kita bagi kaum muslimin juga yang dia ya melakukan hal-hal demikian karena pada hari ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagian manusia sebagian kita tidak bisa membedakan mana yang ustaz dengan mana yang tukang dukun paranormal karena sebagian manusia ya mereka adalah mengatasnamakan ya para orang alim, para ulama, tetapi di sebagian lain dia melakukan ritual-ritual kesyirikan, ritual-ritual perdukunan dan sebagainya. Maka ikhwatal iman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah syirik ataupun sihir dan perdukunan bukan dari ajaran ini, bukan dari ajaran agama kita, bukan ajaran dari Nabi kita, tetapi Nabi kita dan Allah Subhanahu sendiri melarang kita untuk mempelajari lebih-lebih mengamalkan sihir dan perdukunan ya. Hmm. Maka orang yang paling banyak menekuni tentang sihir ini adalah musuh kita, musuh Islam yaitu orang Yahud laknatullah alaih. Ya. Maka Zulaiman rahimahullah tatkala mengatakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yu'minuna bil jibti wa tagut ya. maka beliau mengatakan ai bil jibti ai al yahud kanu min aksari nas ta'lima lisihri wa mumarasatil lahu wa yad'una anna Sulaiman alaihi salam 'allamahum iya ya maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan mereka beriman kepada jibti maka disebut Jibti adalah mereka adalah orang-orang Yahud, orang Yahudi yang kebanyakan mereka adalah ya, mengajarkan kepada manusia sihir yang senantiasa dia juga menjaga sihir itu yang melanggengkan sihir dan mereka menyangka bahwasanya sihir itu adalah dari Nabi kita Sulaiman alaihissalam yang telah mengajarkan sihir itu kepadanya. Oh ya Ini adalah kedustaan yang nyata. Ya, ini adalah kedustaan yang nyata yang diproklamirkan oleh mereka Yahud laknatullah alaih. Ya. Maka ihwatal iman yang diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah satu ciri orang-orang Yahudi senantiasa menempatkan perkataan bukan pada tempatnya, menempatkan yang batil pada yang hak, yang hak pada yang batil. Inilah kecerdasan dan keberanian mereka Yahudi, umat yang pernah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersama itu, mereka mengingkari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah mereka kirodatan khasiin. Baik, ya apa namanya kirodah? Ya. Apa ada kera-kera, ya. Karena ya mereka tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membangkang tentang apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, pada mereka mengetahui hal itu. Ya, kebiasaan Yahud dari awal mulanya sampai nanti berakhir zaman ini mereka adalah orang yang terlaknat ya. kecuali mereka orang-orang yang dari bala di Yahudi yang taubat yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala ya. maka inilah bahaya di antara bahaya-bahaya sihir ya, dan kita ketahui bahwa sihir punya peranan penting di dalam ya menyesatkan manusia. Kita sering ya mendengar bahkan mungkin melihat fakta bahwa tatkala terjadinya permusuhan antara satu dengan yang lainnya dan dia merasa punya motivasi untuk mencelakan saudaranya mempunyai dendam kesumat karena imannya kurang tadi dia lupa tentang kebenaran yang penting terlampiaskan apa yang diinginkan maka dia mendatangi para dukun maka dia mendatangi tukang sihir Ya baik sihirnya itu adalah haknya orang ini adalah benar-benar kufur tidak pernah beribadah kepada Allah, bahkan bukan dari agama Islam, ataupun mereka yang mengatasnamakan Islam dan sebagainya, maka ini hukumnya sama. Hukumnya adalah sama. Maka dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus meremehkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul telah mengatakan man ata uraban kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi peramal ataupun paranormal tukang sihir yang lainnya atau seorang dukun lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Telah kupur dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada Muhammad adalah Al-Quran. Ya. Maka waktu iman, bukankah kita senantiasa mengatakan orang Islam itu harus berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Kitab suci Al-Quran. Tapi kenapa? Tatkala kitab suci berkata, tatkala kitab suci menerangkan kepada kita, kita malah lari darinya dan berpaling daripada daripadanya dan beramal kebalikan ya persis kebalikan penuh ya kebalikan yang sempurna dengan firman Allah Subhanahu wa taala maka di mana sesungguhnya ya pengakuan kita tadi ini lewatan iman. Perlunya kita belajar, perlunya kita mendalami Al-Quran. Al-Quran bukan semata-mata dibeli, kemudian ditaruh. Al-Quran bukan semata-mata dibaca tanpa makna. Maka mesti dibaca, dipahami maknanya, Kamu nanti diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak insya Allah ini adalah mukmin ya yang akan selamat darinya godaan-godaan tipu daya syaitan laknatullah. Kemudian yang kedua, ya, kemudian yang kedua adalah para dukun. Ya, al quhan para dukun. Itu mereka adalah orang-orang yang mengambil kabar, mengambil berita dari jin yang mencuri pendengaran. Dia mencuri pendengaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika mereka para dukun tadi menyembah para setan dengan suatu ibadah, maka para setan itu pun akan membantu dan mengajari mereka sesuatu dari apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, lalu para dukun tadi ini ya datang dan mengabari manusia dengan apa yang telah yang akan terjadi yang sesuai dikabarkan oleh uh, Tuhan dia yaitu setan laknatullah alaihi. Jika terjadi sesuatu dari apa yang dikatakannya, maka orang-orang tentunya orang-orang yang tidak mengetahui agama ini akan mempercayainya dan membenarkannya. Kalau sepulan sakti, kalau sepulan benar adanya, sepulan tahu yang gaib, sepulan sepulan seterusnya. Ya. Ini hakikatnya adalah cerita-cerita mereka penuh kedustaan. Ya. Dan menyangka bahkan kita orang-orang yang tidak mengutuk agama menyangka dia mempunyai karomah. Ya, padahal dukun. Tapi kita merasa takut dengannya. Seakan-akan dia adalah Tuhan ataupun wakil Tuhan ataupun setengah wali ataupun wali dan sebagainya. Menganggap si Pulang Sakti yang punya karoma-karoma yang luar biasa. Ya. Bahkan di antara lain bisa syafat lil ghaib. Ya. Artinya dia bisa menyingkap hal-hal yang gaib, bisa mengatakan hal-hal yang gaib. Para Allah tegas mengatakan, "Wa ma ya'lamul ghaiba illallah tidaklah yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah atau Rasul Muhammad Rasulullah SAW Rasul kita tidak mengetahuinya kalau dia mengkabarkan yang gaib karena telah diwahyukan kepada Allah kepadanya ya. maka saudaraku seiman seislam yang dari Allah Subhanahu wa taala ya coba kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ash-Shura 221 sampai 223 Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulkuna sam'a wa aktsaruhum kadzibun Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada setiap setan-setan itu turun mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Subhanallah. Ya, maha benar Allah dan apa firman Dan bersyukurlah orang-orang yang beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan mau membuka hati dan mata dan otaknya dan pemikirannya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman, kalau kita membaca tadi ayat tadi jelas dan gamblang sekali bahwa Ya. Allah mengatakan di sini mereka setan tadi turun kepada setiap tiap para pendusta. Dan kita ketahui setan menurunkan wahyunya kepada para dukun dan tukang sihir tadi. Dan tukang sihir tadi mendapatkan wahyu daripada setan. Maka kalimat pendusta di sini adalah para dukun dan tukang sihir. Kemudian Allah mengatakan lagi banyak dosa. Tanazzalu min kulli afakin asim. Lagi banyak dosa. Jadi mereka adalah orang yang banyak dosa. Dosanya tidak dosa kecil, tidak dosa besar. Yang dosa besar, yang dosa besar. Kesyirikan. Kesyir. Dan perdukunan bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dikatakan mereka pendusta yang banyak dosa? Karena wahyu mereka diambil dari suatu makhluk yang banyak dosa, yaitu syaitan laknatullah alaih. Ya. Maka ikhwatal ya iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memahami agama dengan benar dan jauhilah kekufuran, kesyirikan terutama pada sihir dan perdukunan. Karena kaum muslimin belum terlepas. Sebagian kaum muslimin belum terlepas dari perkara ini bahkan menganggap ritual hal semacam ini bagian dari agama ini, bagian dari agama Islam. pada demi Allah, Islam berlepas diri dari hal-hal semacam ini. Ya. Syekh <clears throat> Abdul Rahman Ibn Hasan al Syekh ya. beliau pernah berkata ya, tentang membahas ya alquhan ya, atau kahin paranormal dukun dan sebagainya dan semisalnya dia mengatakan huwa alladhi ya'khudhu an mustasyrik sama dialah ya kahin adalah dialah orang yang mengambil ya atau menjadikan pencurian daripada pendengar artinya mencuri wahyu Allah Subhanahu wa taala mencuri wahyu dari syaitan Wa kunu qabla mab'asi katsiran. Dan mereka para dukun ini adalah ya kebanyakan ini ada sebelum diutus Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tukang paranormal atau para dukun ini adalah seorang yang mengambil wahyu dari syaitan yang syaitan itu adalah mengambil pendengaran wahyu mencuri pendengaran firman Allah Subhanahu wa taala ya kemudian bahwa kata Syekh ya, mengatakan bahwa ini terjadi sebelum kebanyakan ini sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma ba'da baati. adapun setelah diutusnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'inahum qalilun. Maka sungguhnya mereka paranormal itu adalah sangatlah sedikit. Lian Allah Ta'ala kharasa sama bisyab. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga langit dengan sihab. Ya, kilat, meteor, dan sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk, salah satu fungsinya adalah untuk uh, ya melempar syaitan dari pencurian berita tadi. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa ayat bahwa di antara bintang-bintang ya meter-meter yang ada di langit ada tiga fungsi. Yang pertama zayanul sama yaitu untuk sebagai bentuk hiasan langit ya. Kita nampak dari bumi begitu indah langit ini, langit ini dengan ya gugusan-gugusan bintang ya. Kemudian dengan cahaya kelap-kelip bintang tak indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pencipta selainnya. Kemudian diantaranya lagi bahwa itu sebagai bentuk uh, apa namanya alamatu alamatu yuhtadun ya sebagai alamat yang bisa menunjukkan arah petunjuk bagi manusia. Kita ketahui ya di alam sudah banyak petunjuk. Seorang musafir, seorang nelayan yang di tengah bahtera, dia tidak mempunyai kompas. Ya pada zaman dahulu tidak ada kompas tapi dia bisa pulang ke rumahnya dengan wasilah gugusan bintang. Yang ada kita biduk di sebelah mana, kalau cengking di sebelah mana, itu menunjukkan arah-arah tertentu. Ya. Kemudian di dalam yang ketiganya adalah sebagai rujmali syayatin, ya, sebagai bentuk ya untuk payahnya untuk melempar para syaitan, ya, yang telah mencuri wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka terlempar, kemudian mereka lupa dengan apa yang diberitakan oleh wahyu tadi, kemudian dia sampai kepada tuang tuang, tuang sihir dan para ulama mewahyukan kepada mereka dengan sejuta kedustaan ya inilah ya dan kita bisa lihat nanti kita bisa lihat di sini yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam insyaallah ya nah ibadat iman yang dari Allah Subhanahu Wa Taala maka orang-orang musyrik ya orang-orang musyrikin menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang dukun yang karena mereka mengetahui sebelumnya mereka paham bahwa dukun itu adalah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang di luar kebiasaannya. Ya. Maka tatkala Rasulullah SAW yang tidak memiliki kebiasaan seperti manusia biasa, maka Rasul pun dituduh sebagai tukang syirik dan para dukun. Ya. Jadi mereka mengatakan Al-Quran Al-Karim adalah perdukunan. Ya. Wa Ya. Maka ini jelas adalah kedustaan yang nyata dan karena merupakan ketidaksukaan dan kedengkian orang-orang dia duduk pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Al Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang panjang tentang tadi yang saya katakan bahwa eh, para dukun mengambil wah daripada syaitan, kita bisa bacakan artinya saja. Jika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara di langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk terhadap firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Seolah-olah firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi di atas batu yang keras. Jika telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apa yang telah dipirmankan oleh Rob kalian? Mereka berkata, kebenaran. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Lalu pencuri penyadap berita itu itu wahyu, mencari wahyu, mendengarkannya. itu syaitan tentunya. Dan menyadap berita itu seperti ya, seperti itu. Sebagaimana di atas bagian yang lainnya. Kemudian Sofyan menggambarkan dengan telapak tangannya. Di perawinya mengatakan Sofyan menggambarkan dengan telapak tangannya dengan meng merenggangkannya dan membentangkan jari-jarinya. Maka ketika penyadap setiap berita mendengarkan kalimat firman tersebut, dia sampaikan kepada orang yang, di bawahnya, lalu yang lainnya menyampaikan kepada orang yang di bawahnya lagi, sehingga dia menyampaikan melalui lisan tuang sihir atau dukun. Terkadang setan menyadap berita itu terkena syihab, terkena meteor, sebelum sempat menyampaikan kalimat Tuhan tersebut. Dan terkadang sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena meteor. Lalu dengan satu kalimat yang didengarkannya itu tukang sihir ataupun dukun melakukan seratus macam kebohongan. Maka dikatakan, bukankah dia telah berkata kepada kita terjadi begini-begini, terjadi begitu begitu pada hari begini dan begini, sehingga dipercayalah tukang sihir atau dukun tersebut dengan kalimat yang telah didengarkan dari langit tadi. Makanya watal iman yang menurut Allah Subhanahu wa taala, maka nampaklah jelas dari kita bagaimana wahyunya tukang sihir dan paranormal, yaitu dari setan yang telah mencari mencuri berita dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka tukang sihir tatkala dia ya berkata mereka mendustakan seratus macam kebohongan. Ya. Kalau kita lihat dusta ya tukang sihir dengan fakta maka banyak dustanya. Dan adanya kebenaran pada tukang sihir, kenyataannya pada tukang sihir tidak menunjukkan benarnya dia. Sering kita terkecoh, adanya suatu fakta langsung membenarkan hal itu atau maksudnya hal itu dari Islam tidak. Ya. ada suatu kenyataan tidak menentukan hal itu benar dari Islam. Karena Islam meraih kesyirikan, meraih syirik dan perdukunan. Enggak mungkin seorang yang ahli ibadah, seorang yang paham Al-Qur'an dan Sunnah kemudian dia melakukan perdukunan. Maka ini tidak mungkin. Maka dia termasuk orang yang syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang mempercayai ucapan para dukun. Allah sendiri mencela, melaknat orang-orang yang mengimani tentang berita-berita para dukun. Kita bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut eh tadi yang saya bacakan di awal. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jib tidak togut. Orang Alkitab, orang yang mengetahui tentang kitab yang benar. Taurat wal Injil, tapi mereka beriman dengan cipti wa togut. Cipti adalah sihir, ya. wa togut, ya kullu ma ubida min ghairillahi wa huwa radin. Apa saja yang di apa saja ya yang di sembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho, maka itu adalah taubat. Ya. Ala kulli hal ya iman Firman Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan dan menegaskan kepada kita tidak bolehnya kita mengikuti aliran-aliran sihir, ajaran-ajaran sihir dan berita-berita paranormal. Tidak boleh. Apa bentuknya? Sedikit banyaknya tidak boleh. Bentuk-bentuknya banyak. Itu tidak boleh semuanya. Jabir ibu Abdullah radhiyallahu an berkata, togut adalah para dukun yang diberi, diberi kabar oleh para setan. Mereka berhukum kepada setan tersebut, oleh karenanya datang peringatan keras agar tidak mendatangi dan bertanya kepada para dukun. Jadi Jabir Abdullah seorang sahabat mengatakan seperti tadi bahwa togut adalah para dukun. Maka Rasul pun menegaskan kepada kita agar kita tidak mendatangi para dukun atau ber, banyak bertanya kepada para dukun. Artinya bertanya tentang sesuatu dan dia akan mengimaninya. Maka ya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari telah menegaskan dengan keras kepada kita man ata arrafan Fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina laylatan. Barang siapa yang mendatangi paranormal, para tukang ramal, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Masya Allah, sholat kita siang hari tidak tidak apa namanya tidak diterima 40 malam. Padahal sholat itu adalah perkara yang besar, ya perkara yang pertama kali Allah hisab pada hari nanti, hari kiamat nanti. Apabila sholatnya benar, maka benarlah seluruh amalannya. Apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Nah, katakanlah kita datang kepada paranormal, kita telah ya sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari Masya Allah ya. ya. Dan kita ketahui maka paranormal itu ada orang-orang yang suka ya sok tahu dalam perkara yang gaib. Pada hakikatnya dia tidak tahu, tapi hanya memberikan sugesti-sugesti. Ya. Memberikan kedusan-kedusan bagi umat dan membodohi, membingungkan serta ya, membodohi umat. Ya, maka tidaklah umat yang datang kepadanya melainkan dia adalah orang-orang yang tidak mengetahui tentang kebenaran. Atau mereka dikatakan orang-orang jahil. Walaupun dia bersekolah tinggi tetap datang kepada mereka Sungguh mereka orang yang jahil. Jadi dalam apa? Dalam kebenaran, dalam hak, hak dalam Islam. Ya. Karena ayat-ayat begitu tegas, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tegas, agar kita tidak termasuk orang-orang yang senantiasa memuja penghamba terhadap sihir dan perdukunan. Allah musta'an. Maka kita iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah di antara langkah syaitan untuk menjerat, menjebloskan anak Adam terhadap kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan cara sihir dan perdukunan. Kemudian masalah berikutnya adalah di antaranya adalah itu ad-di'ayatu bisauti atau provokasi ya suara provokasi melalui media suara ya atau menyesatkan manusia melalui suara-suara ya maka sesungguhnya setiap suara yang didengarkan manusia itu hal iman ya di situ ada yang baik ada yang buruk. Ya, memberikan pengaruh dalam hati kita. Jika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuah suara, tentunya hal ini akan menambah kuatnya iman kita. Namun, jika kita mendengarkan hal yang sebaliknya, mendengar suara-suara yang sebaliknya bukan Al-Quran dan Sunnah, perkara-perkara yang tercela, maka ini pun akan membuat hati kita rusak. Ya. Maka dengan ini setan mengetahuinya, di mana langkah-langkahnya yang terbaik dan efisien di dalam menyesatkan manusia, di antara dengan suara. Maka setan menjadikan suara sebagai salah satu metode, salah satu sarana, salah satu cara untuk setan menyesatkan manusia. Kita bisa dilihat dari Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat yang ke-64. Wastanfiru ya. Was ya, apa ya? Wastabzir man istata'ta minhum bisautik. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Ya, ajakan dengan suara. Rasulullah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Jadi setan apa mau berapa namanya? mewahyukan. Ya. saja orang yang diajak kepada yang diajak, direkrut. Ya. Dengan suara-suara yang memukau, suara-suara yang indah, lantunan-lantunan yang indah padahal menyesatkan. Ya. Maka iwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala janganlah dilihat daripada merdunya suara, janganlah daripada tutur kata yang santun, itu saja bukan, tetapi dilihatlah dari hakikat pembicaraannya. Muwafaq sunnati Alkitab wa sunnah am yukhalifu. Ya, perkataan itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau menyelisihinya. Jadi ya, timbangannya pertama kali itu. Namun demikian lebih baik, ya tentunya akan lebih baik setelah kita mengantunkannya dengan lantunan yang baik. Maka suara setan, ya, yaitu setiap suara yang mengajak kepada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja suaranya yang menyelisihi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah suara syaitan. Ya. Maka ihwatal iman termasuk di sini, ya, kata Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Ubaid, beliau mengatakan termasuk di sini setiap para dai yang mengajak untuk berbuat maksiat yang berbuat mengajak untuk kemungkaran, menjauhkan orang dari sunnah Nabi SAW, maka ini pun bagian dari para suara syaitan. Ya. Maka beliau mengatakan kemudian, ya, di antara suara-suara syaitan, ya, provokasi syaitan yang kadang dianggap remeh, disepelekan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin di antaranya adalah yaitu al-ghina, yaitu lagu dan nyanyian. Ya. Betapa banyak kaum muslimin terutama para syabab, wa syabab wal fatayat, para pemuda dan para pemudi ya, yang ya apa? Yang mereka memuja lagu-lagu dan seterusnya. Ya. Ini merupakan juga tipu muslihat musuh Allah Subhanahu wa taala yang digunakannya untuk memperdaya orang yang tidak memiliki ilmu. Pada orang yang akal dan pemikiran tidak digunakan dengan sebaik mungkin, maka hati mereka mudah ya untuk mengikut seruan-seruan syaitan, seruan-seruan jahil. Ya, mereka lebih hobi mendengarkan nyanyian, mendengarkan musik, mendengarkan siulan-siulan, tepuk tangan, dan alat-alat musik yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini iwatal iman akhifillah wa akhtifillah menghalangi hati kita untuk mendengarkan Al-Quran dan membuatnya tenggelam di dalam kefasikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ketahui tidaklah mereka para musiker, tidaklah mereka ya para pemuja musik dan lagu-lagu kecuali mereka dalam kehidupannya tidak pernah menyentuh Al-Quran. Kalau menyentuh hanya sedikit dan dia tidak paham maknanya, tidak pernah menggalinya, tapi sibuk dengan lantunan-lantun itu dan itulah wahyunya. Ya, katalah dia ingin ya mencinta seorang dia tuangkan dalam syairnya. Tatkala dia ingin kebenaran dia tuangkan dalam syairnya dan mengikuti syair-syair terdahulunya yang kupur maka betapa banyak para penyanyi dan para pemuja penyanyi tadi mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai durang kekupuran. Karena di antara nyanyian adalah nyanyian-nyanyian yang kupur. Kadang ada nyanyian yang memuja Yahudi, memuja Nasrani dan yang lainnya. Dia tidak tanpa sadar di situ lagi digiring oleh setan untuk mengikuti langkah-langkahnya dalam menjawab kita. Maka ikhwatal iman yang Allah subhanahu wa tidaklah mereka menyukai nyanyian, pasti mereka terjerat dengan kemurahan burukan berikutnya. Ima dia menggunakan mengkonsumsi narkoba, ataupun mereka juga terjerat dalam minuman keras, nanti mereka akan berlebih kepada hal yang terlibat perzinahan dan pembunuhan, karena sebab nyanyian tadi. Jelas, nyanyian dari asalnya dan haram dari para Islam. Juga ditimbang dari manfaat dan motorotnya, jelas lebih banyak motorotnya ketimbang manfaatnya. Iwatul iman, kalau Al-Quran, menurut sebagian orang, Al-Quran tidak bisa menunjuki mereka dalam hidayah, maka selain Al-Quran tidak ada yang lebih baik daripada or, eh, daripada menunjukkan hidayah. Musik tidak mungkin akan menunjukkan hidayah. Ya. Kalau manusia tersentuh dengan sedikit musik yang diantunkan seperti lantunan Islam, hanya berhenti di situ, maka dia hanya itu yang didapatkan, maka dia belum dapat hidayah. Tapi dia tetap harus mencari hakikat dari hidayah itu. Itu Al-Quran wa sunnah bipahmi sahih. Al-Quran dan sunnah pemahaman yang yang benar. Tentunya dia harus mencurahkan tenaganya untuk mengaji. Curahkan tenaganya untuk mengkaji Alkitab wa sunnah. Ya, baik dia dalam berbahasa aslinya Arab atau dengan terjemah-terjemah dari ulama-ulama terkemuka yang masyhur yang terkenal dengan selamatnya akidahnya. Maka inilah langkah-langkah yang mesti ditempuh oleh pemuda kaum muslimin, setiap kaum muslimat ya, tapi tidak hobi dengan seruan-seruan setan. Kita kata ital iman, dakwah para nabi dijegal, ya, dihalangi dengan nyanyian. Tatkala Nabi Allah Subhanahu wa taala ini di antara Nabi Nuh alaihissalam, ya, dia berdakwah dengan Al-Qur'an, eh, berdakwah dengan seruan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendandangkan nyanyian di antara adalah tiupan-tiupan seruling yang menjauhkan apa tujuannya menjauhkan daripada kalau Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan Nabi Nuh. Ya, mereka menjegal dengan hal ini. Maka ikhwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan semoga Allah bisa membedakan, Allah menerangkan kepada kita, Allah bisa membuka mata kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya. Jadi ikhwatal iman, ada juga sebagian manusia yang menganggap nyanyian itu adalah suatu kebutuhan dirinya duniawiyah. Ada juga yang menganggapnya bahwa musik itu sebagai bagian daripada ibadah. Ada orang yang bermusik, ada yang tujuan duniawiyah hanya mencari e, harta dunia saja. Ataupun ada yang menganggap bahwa itu bagian daripada ibadah, bahkan ritual ibadah sebagian mereka dengan nyanyian. Kaum muslimin. Maka hukumnya kata ulama sama saja. Hukumnya adalah merupakan tercela dan haram. Pakai iman yang dari Allah Subhanahu wa taala bahkan hancurnya peradaban Islam, silsilah khalifah ini hancur dengan sebab ini. Ya, mereka menggunakan perang pemikiran setelah perang salib dan sungguh berhasillah kaum-kaum Nasraniun wa misionat yang lainnya yang telah memperangi pikiran kaum muslimin memberikan tashkik keraguan kepada pemuda kaum muslimin ya, terhadap agamanya terhadap ahlaknya, terhadap peradabannya, sehingga mereka tergelincir salatnya dengan musik. Digelincirkan. Lambat laun, lambat laun dia akan loyo, lambat laun lemah imannya, kemudian akan menjualnya dengan dengan perkara yang hina. Wa iyadulillah. Ya. Iwatal iman yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka banyak sekali kaum muslimin gandrung dengan para artis, gandrung dengan para bintang film yang semua ahlu maksiat Ya. Bahkan diseminarkan, dipublikasikan melalui media-media. Maka setiap media-media yang mendukungnya, mereka adalah maksiat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena telah menyebarkan dakwah-dakwah su, dakwah-dakwah yang jelek kepada umat. Ya. Dan ini semua pembelinya sebagian besar adalah kaum muslimin. Wa iyadu billah. Ya. Ya. Bahkan sebagian besar umat Islam membeli dengan uang yang tidak cukup yang tidak sedikit. Membeli uang yang cukup banyak, membeli kaset-kasetnya, bahkan membeli ya rumusan-rumusannya saja. Tujuannya adalah untuk kesenangan ataupun untuk duniawi atau dengan lainnya. Maka saja hukumnya sama terharam oleh Islam, tidak boleh. Karena akan menjauhkan umat ini daripada kebenaran. Bahkan itu adalah tiupan genderang syaitan kepada kita. Agar kita terbujuk rayu oleh godaannya. Ya. Di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Al Imam Bukhari rahimahullah Rasulullah SAW menegaskan di sini ya la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Ikhtal iman dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Rasulullah bersabda, akan ada dari umatku generasi yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan arak dan alat-alat musik. Dan ini semua telah terjadi. Bahkan yang mengatakannya mereka beragama Islam. Ya, yang mempublikasikannya mereka menyerukan Islam. Ya. Di antara mereka ada yang menghalalkan perzinahan dan perzinahan sudah di mana-mana banyak. Wal harir, sutra, sebagian ulama ya, kesenangan ataupun untuk dunia atau dunia lainnya maka saja hukumnya sama terharam oleh Islam tidak boleh karena akan menjauhkan umat ini daripada kebenaran. Bahkan itu adalah tiupan genderang syaitan kepada kita agar kita terbujuk rayu oleh godaannya. Ya. Di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Al Imam Bukhari rahimahullah Rasulullah SAW menegaskan di sini ya la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib Ikhtal iman dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Rasulullah bersabda, akan ada dari umatku generasi yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan arak dan alat-alat musik. Dan ini semua telah terjadi. Bahkan yang mengatakannya mereka beragama Islam. Ya, yang mempublikasikannya mereka menyerukan Islam. Ya. Di antara mereka ada yang menghalalkan perzinahan dan perzinahan sudah di mana-mana banyak. Wal harir, sutra, sebagian ulama, ini pemikir Islam, ada yang membolehkan sutra dipakai oleh kaum laki-laki. Kalau Rasul telah melarangnya. Tapi dibolehkan bagi wanita. Islam melarang khomer melarang minuman keras. Tapi sebagian manuslimin Sebagian kaum pada hari ini telah membolehkannya. Rasulullah melarangnya, kemudian kita membolehkannya sebagaimana sebelum datang Islam para jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Ya, boleh Homer. Wa Kemudian dia antara wal ma'ajib Rasul telah mengabarkan nanti akan ada dari umatku yang menghalalkan ma'ajib musik. Ya, musik dibolehkan. Genderangkan. Bahkan ada musik-musik Islam katanya, ada nyanyian-nyanyian Islam, ada nyanyian-nyanyian yang lain-lainnya. Maka ikhwatal iman yang terhadap Allah Subhanahu wa taala tidaklah mereka menyibukkan dengan nyanyian-nyanyian apakah Islam yang lainnya, dia telah melupakan Al-Qur'an dan sunnah. Maka Al-Qur'an dan sunnah. Melupakan di sini dalam arti gari, arti gari membacanya, dan arti memahami maknanya, atau yang mengamalkan apa yang dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan pemahaman ulama mereka sibuk dengan bait-bait syair. Ya. Wa'iyadzubillah. Ini semua adalah tipu daya setan. Ya iman. Kita sedang ya, dijebak. Sedang digiring oleh setan ke dalam hal ini. Maka betapa ya ruginya kita. Tatkala hati kita ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita ikhlas untuk memperjuangkan Islam. Dengan apa yang kita mampu. Ternyata kemampuan kita itu salah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhlah mereka-mereka ini. Karena Allah mengatakan amal ini adalah habaan mansura, sia-sia belaka. ya artinya mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sikap ini. Maka iwatal iman perlunya kita mendalami agama ini, perlunya kita membaca kitab para ulama, perlunya kita membaca hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan perlunya kita juga meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang meminta hidayah tapi dia tidak mendapatkan karena tidak ada keikhlasan dan tidak ikhtiar dari dirinya, kesungguhan dari dirinya untuk mencapai keikhlasan. Berapa banyak manusia yang merasa benar di atasnya dan tidak pernah meminta hidayah, maka dia disetan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, di antara suara-suara tadi adalah meratap. Itu meratap. Niaha. Seperti seorang mengangkat suara yang tinggi-tinggi dengan meratapan-ratapan. Tangisan-tangisan tatkala ada musibah. Ya. Dia mengatakan kali mengepres apa? Ya, mengekspresikan duka citanya dengan suara-suara yang tinggi. Ya. Ataupun kemarahannya dan yang lainnya. Maka ini semua adalah termasuk boyan syaitan. Ya. Di mana Rasul pernah mengatakan dua macam hal pada manusia yang merupakan perbuatan kupur yaitu mencela nasab, ta'nu fil ansab, yang kedua adalah meratapi orang mayit yaitu niyahatu anil mayit. Jadi dua. Apabila kita memotong, mencela nasab bagian daripada jahiliyah, kekupuran. Sekaligus meratapi orang mati bagian daripada jahiliyah dan kekupuran. Nah, betapa banyak juga kaum muslimin di sini terutama mereka kaum wanita yang mudah ya untuk ya niyaha ini. Seperti mereka adalah menangis terseduh, menjambak rambutnya, menyobek ya apa kan apa kantong-kantongnya atau saku-sakunya atau pakaiannya. Bahkan di antara mereka ada yang memukul pipinya, bahkan ada yang mencabik-cabik mukanya dengan pisau ataupun dengan cakarannya. Ini semua bagian daripada niyaha jahiliyah. Dan ini adalah syiar agamanya orang-orang syiah pada hari ini. Agamanya orang syiah dengan demikian. Ibatul iman yang dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah hakikatnya jelas di budaya setan di dalam menggelincirkan anak Adam ke dalam pelukan kepelukan setan ya. Ibatul iman yang dari Allah Subhanahu wa taala ya, inilah yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu kita menunjukkan hidayah kepada kita dan istiqamah kita di dalamnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mata kita dalam hidayah beli dalam hidayahnya yaitu hidayatul Islam wa hidayatul sunnah.